Alhamdulillah pada sore hari ini kita tetap diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari terutama di dalam menjalankan perintah Allah. Mudah-mudahan segala aktivitas yang kita laksanakan ini selama tidak menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah mudah-mudahan dicatat sebagai amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang berbahagia, kita sudah berada pada akhir di bulan Ramadan ini di mana di bulan Ramadan ini Allah senantiasa memberikan keistimewaan yang hanya diberikan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti setiap amal yang kita kerjakan Allah melipat gandakan pahalanya dan aktivitas kita selama kita di bulan Ramadan bahkan tidur kita itu dicatat sebagai ibadah diam kita itu dinilai sebagai amal seperti membaca tasbih doa-doa kita dikabuli oleh Allah Subhanahu wa taala dan di bulan Ramadan itu ada satu malahan khairun min al syahr satu malam lebih baik daripada seribu bulan atau setara dengan 83 tahun lebih itu semuanya keistimewaan itu hanya diberikan kepada umat Nabi besar Muhammad SAW, terutama kita sebagai orang yang tetap menjalankan perintah Allah. Namun keistimewaan-keistimewaan yang semacam itu sebentar lagi akan meninggalkan kita. Karena beberapa hari lagi mungkin dua hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita sehingga apa yang dijanjikan oleh Allah apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang khusus di bulan Ramadan tidak bisa kita peroleh lagi. Oleh karena itu, kita masih diberi kesempatan oleh Allah mudah-mudahan dua hari ini kita maksimalkan untuk mengabdi dan beribadah memperbanyak ibadah meningkatkan ibadah mudah-mudahan di akhir Ramadan apa yang dijanjikan oleh Allah kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah memberikan umur kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa menjumpai bulan Ramadan tahun depan. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang berbahagia, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia ya. Ini asalnya dari dua makhluk Allah yaitu Nabi Adam dan Ibu Hawa Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waj'alnakum وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini asalnya dari Nabi Adam min zakarin wa unsa dan ibu Hawa Nabi Adam membutuhkan ibu Hawa Ibu Hawa membutuhkan Nabi Adam. Kemudian dari dua itu waja'alnakum su'uban wa qabaila. Dari dua itu manusia berkembang ya. Sehingga dari perkembangan itu berkembang menjadi berbagai macam bangsa, berbagai macam suku, ada bangsa Asia, ada bangsa Eropa, ada bangsa Arab. Ya. Semuanya ini adalah asalnya dari dua itu. Diciptakan oleh Allah bangsa-bangsa dan bersuku-suku ini adalah lita'arofu untuk saling mengenal. Dan ini menunjukkan bahwa hidup manusia di dunia ini satu sama lain saling membutuhkan. Orang Indonesia butuh orang Arab, orang Arab juga butuh orang Indonesia. Orang Indonesia membutuhkan orang Amerika, orang Amerika juga membutuhkan orang Indonesia. Begitu juga bangsa-bangsa lain. Kita hidup di tengah masyarakat juga begitu, saling membutuhkan. Manusia tidak bisa hidup mandiri. Atau dalam bahasa lain, manusia ini adalah sebagai makhluk sosial saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menandaskan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya dari sekian banyak manusia di dunia ini di berbagai lapisan benua yang tersebar di dunia ini yang mulia kelak di akhirat manusia yang termulia bukan karena sukunya bukan karena bangsanya bukan karena kekayaannya bukan karena kedudukannya tapi manusia yang termulia di sisi Allah adalah siapa di antara sekian manusia ini yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bahwa manusia hidup di dunia ini ada sebagai pelaku ada juga sebagai objek. Ada yang menjadi fa'il, ada yang menjadi maf'ul. Ada manusia yang memimpin, ada manusia yang dipimpin. Ada manusia yang berprofesi profesi sebagai penjual, ada manusia yang berprofesi sebagai pembeli. Terus begitu kehidupan sehari-hari manusia. Tidak mungkin manusia sekaya apapun, sekuat apapun, tidak akan bisa mengandalkan dengan kekayaan dan kekuatannya. Pasti di balik itu manusia saling membutuhkan. Oleh karena itu Islam memberikan rambu-rambu agar kehidupan masyarakat, agar kehidupan manusia di tengah masyarakat ini hidup dalam kondisi yang masyarakat yang sehat. Tidak saling merugikan satu sama lain. Rambu-rambu itu diberikan oleh Allah berupa syariat Islam. Maka dari itu agar kita kelak kembali ke hadirat Allah termasuk orang yang mulia termasuk sebagaimana dijanjikan oleh Allah inna akramakum indallahi atqakum tentunya kita harus melakukan kegiatan yang bermanfaat. Maka Nabi memberikan informasi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang atau manusia yang bisa berbuat kemanfaatan kepada sesama manusia. Orang yang paling bermanfaat kepada sesama manusia. Maka agar apa yang kita kerjakan ini adalah bermanfaat tentunya yang harus kita lakukan ini harus sesuai dengan tuntunan ajaran Islam kita hidup di tengah-tengah masyarakat kita bergaul di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, ya, yang beragam agar kehidupan kita bisa membawa kehidupan yang sehat agar perilaku kita tidak merugikan orang lain tidak menyengsarakan kepada orang lain maka apa yang kita kerjakan harus kita sesuaikan dengan syariat Islam harus kita cocokkan dengan tuntunan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kalau kita mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah, petunjuk yang dicontohkan oleh Rasulullah, niscaya apa yang kita lakukan ini akan membawa kemaslahatan akan membawa kehidupan masyarakat yang sehat. Oleh karena itu, kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini akan menghadapi dua hal. Satu sisi, kadang-kadang kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini mendapatkan kebaikan dari orang lain. Bagaimana sikap kita? Tentunya di dalam syariat Islam, kalau kita mendapatkan kebaikan dari orang lain, kita harus balas dengan kebaikan. Dan kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik. Man yaskurun nas la yaskurullah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia atas jasa baiknya tidaklah orang itu termasuk orang yang bersyukur kepada Allah. Satu sisi kita hidup di tengah masyarakat ini mendapatkan satu kejelekan. Kalau menghadapi demikian bagaimana sikap kita? Apakah kita balas dengan kejelekan? Tentunya di dalam syariat Islam tidak demikian. Kita harus bersabar Bukan berarti bersabar harus diam Tapi bersabarnya ini sesuai dengan takaran syariat Islam Artinya kita menghadapinya bukan dengan dasar nafsu Bukan dengan dasar balas dendam Bukan dengan dasar hasut dan lain sebagainya Tapi kita hadapi dengan karena Allah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna Allah ta'ala yuhibbur rajula lahu jarun su'un." Sesungguhnya Allah itu mencintai seseorang laki-laki juga termasuk di sini orang perempuan lahu jarun suun yang memiliki tetangga yang jelek yu'dihi yang mana tetangga itu telah berbuat sakit telah berbuat tidak baik kepada seseorang maka bagaimana sikapnya biru ala ada. Maka sabarlah. watah sabu carilah pahala yaitu dengan cara memberi ampun atas kesalahan yang dilakukan oleh tetangga hatta yakfi Allahu bihayatihi au mautin sehingga Allah memberikan kehidupan kepada orang yang berbuat jahat itu atau memberikan kematian kepada orang yang berbuat jahat itu. Ya. Artinya kita ini kita hadapi dengan cara sesuai dengan apa yang diberi diberikan petunjuk oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang harus kita hadapi kalau kita ini hidup di tengah-tengah masyarakat. Di samping itu, kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah kita harus saling memberikan nasihat. Watawasau bil haqqi watawasau bis Kita saling memberikan nasihat tentang kebenaran. Bagaimana tentang kebenaran yang diberikan oleh Allah yang diberikan oleh Rasulullah untuk kita ikuti. Apakah dalam segi akidah, apakah dalam segi syariah, apakah dalam segi akhlak. Kita saling menasihati. Kalau seandainya ada keluarga, ada tetangga, ada teman kok akidahnya menyimpang kita tunjukkan kok amaliannya menyimpang dari tuntunan syariat Islam kita nasihat ya. ini adalah perintah Allah ya. karena oleh karena itu saling menasehati ini adalah sebagai bukti bahwa seorang muslim itu adalah peduli kepada sesama muslim. Kemudian kita hidup di tengah-tengah masyarakat juga harus memiliki akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra Bergegaslah kalian ila maufiratim mir rabbikum menuju ampunan Allah. Wa jannatin dan surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi uiddat lil muttaqin. Disiapkan bagi orang yang bertakwa. Siapakah orang itu alladzina yunfikuna fis yaitu orang yang mau menafkahkan hartanya baik dalam kondisi lapang wadhorro dalam kondisi kesulitan wal kadziminal menahan amarah ini sangat berat diucapkannya mudah prakteknya berat wal'afina memberi maaf atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Dua hal ini diucapkan mudah. Ya. Tapi prakteknya ini membutuhkan ilmu. Membutuhkan kesabaran Kalau kita mampu semacam ini, niscaya kita sebagai orang yang hidup di tengah-tengah masyarakat akan membawa satu lingkungan yang sehat dan apa yang kita lakukan ini tidak akan merugikan orang lain. Orang inilah yang dicintai oleh Allah karena termasuk orang yang muhsin. Inilah orang yang memiliki akhlak yang mulia. Wallahu yuhibbul muhsini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal mu'minin innal mu'mina la yudriku darajatal qaimi was-shaimi Sesungguhnya seorang muslim mukmin itu bisa mencapai derajat orang yang beribadah kesehariannya dan senantiasa berpuasa dalam kesehariannya dicapainya adalah dengan bihusnil khuluq dengan akhlak yang baik Nah bentuk akhlak yang baik ini bermacam-macam, beragam. Ya. Ada yang membutuhkan satu materi, ada yang membutuhkan tenaga, ada yang membutuhkan ilmu, ada juga yang tidak membutuhkan apa-apa yaitu dengan wajah yang lapang wajah yang berseri kita bertemu dengan teman dengan wajah seri itu adalah satu kebaikan itulah sebagai tanda orang yang punya husnul khuluq jadi sekecil apapun jangan diremehkan Coba kita praktekkan dan itu dicontohkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, oleh para sahabatnya dilakukan sehingga Rasulullah pada saat itu bisa membangun masyarakat yang sangat-sangat sehat kehidupannya masyarakat yang baldatun toyibatun wa rabbun wafur itulah sebagai yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jadi bermuka yang berseri dengan wajah yang senyum kita berjumpa dengan sesama muslim kita kenal atau tidak kita kenal kita berwajah yang manis itu adalah satu hal yang sangat baik dinilai balik ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada juga yang membutuhkan biaya. Seperti kita bersedekah. Seperti kita membantu orang yang lain. Ya. Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam kepedulian terhadap orang yang tidak mampu membangun masyarakat sehingga masyarakatnya itu menjadi masyarakat yang hidupnya sehat Rasulullah memberikan contoh Rasulullah juga membantu kepada orang yang tidak mampu dan ini diteruskan oleh sahabat Rasulullah. Pernah terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar. Di saat itu ada mas, uh, dilanda masa paceklik. Sayyidina Abu Bakar didatangi masyarakat umpamanya zaman sekarang itu di demo bagaimana wahai khalifah langit tidak pernah menurunkan hujan bumi sudah kering banyak masyarakat yang kelaparan mungkin-mungkin beberapa hari lagi kita ini bisa mati kelaparan karena sangat pacekliknya pada masa itu. Tapi bagaimana jawabnya Sayyidina Abu Bakar? Bergegaslah, pulanglah, bersabarlah. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tidak sampai sore akan memberikan solusi tentang kesulitan kita. Dengan jawaban demikian, masyarakat yang damai, masyarakat yang sehat, tidak mentang-mentang dengan jawaban demikian, dia pulang dengan penuh kesabaran. Dan tidak selang beberapa jam ada kabar bahwa rombongan Sayyidina Utsman yang membawa seribu unta akan datang dari negara Sam dengan membawa kebutuhan bahan pokok yang sangat dibutuhkan saat itu betapa bahagianya masyarakat pada saat itu setelah datang banyak para pedagang seribu unta ini datang bayangkan umpamanya sekarang itu seribu truk datang membawa bahan pokok kebutuhan masyarakat yang sangat dibutuhkan di saat itu maka para pedagang ini datang kepada Sayyidina Utsman wahai Utsman juallah barang itu kepada saya seandainya engkau membelinya di negara Sam satu dirham akan saya beli dua dirham. Jawabnya Sayyidina Uman, Sayyidina Usman. siapa di antara kalian yang lebih dari orang ini? Ada yang menjawab, saya. Saya akan membeli kalau sampean membeli di Sam itu satu dirham, saya mampu membelinya dengan empat dirham. Jawabnya Sayyidina Usman. siapa di antara yang lebih dari ini? Saya saya mampu membayar dengan lima dirham. Jawab Sayyidina Umar, siapa lagi yang lebih dari ini? Wahai Sayyidina Utsman, di negara ini tidak ada yang mampu lebih membayar lebih dari itu. Kata Sayyidina Utsman, Allah lebih bahkan Allah lebih bisa membayar 10 dirham Janji Allah di dalam Al-Quran kan setiap kebaik satu kebaikan di asri amsaliha. Oleh karena itu dengan dasar demikian barang seribu yang ada di seribu unta itu dijual kepada Allah dalam arti disedekahkan betapa bahagianya masyarakat saat itu sangat membutuhkan Sayyidina Utsman mensodakokan seribu unta kebutuhan barang pokok itu kepada masyarakat yang membutuhkannya. Ya. Bahkan seandainya menjual betapa kekayaan yang didapatkan oleh Sayyidina Utsman tetapi Sayyidina Utsman tidak menghendaki kekayaan di dunia tapi beliau menghendaki kekayaan di akhirat inilah satu contoh revolusi mental yang dibangun oleh Rasulullah bukan hanya ucapan tapi praktek kalau sekarang kan yang diutarakan oleh penguasa kita, mari kita revolusi mental. Tapi mana contoh yang konkret? Wong oh, ada kok sekarang di Indonesia pedagang yang seperti Saidina Usman. Saat-saat masyarakat membutuhkan, Sayyidina Usman tidak menjualnya bahkan digratiskan. Beda kan di negara kita ya kan? Saat membutuhkan kadang-kadang pedagang para menimbun. Kalau saat sangat butuh baru dijual. Ya. Inilah satu contoh generasi yang dibangun oleh Rasulullah. Inilah keberhasilan Rasulullah mendidik para sahabatnya memiliki akhlak yang mulia. Pantas Rasulullah itu mengatakan seandainya para sahabat ini bersedekah satu kilo dibanding nanti umat-umat saya setelah ini satu gunung ukut masih lebih utamanya satu kilo dari para sahabat ikhlasnya betapa rasa peduli simpatinya kepada orang yang sangat membutuhkan. Seandainya di Indonesia ini ada 10 pedagang yang semacam ini, tidak akan terjadi bahan pokok naik sekian, kebutuhan pokok naik tidak akan. Ya, ini ini satu contoh. Inilah akhlak yang mulia. Inilah membangun kehidupan masyarakat yang madani kata sekarang ini masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah yaitu masyarakat madani masyarakat yang senantiasa menjalankan syariat yang dijalankan oleh Rasulullah masyarakatnya sadar bahwa menjalankan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah ini pasti membawa kemaslahatan dan kesehatan dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya ini. Di saat-saat krisis, di saat-saat masyarakat yang sangat dan begitu membutuhkan, datanglah sosok yang penuh dermawan, yang sah, tanpa pamrih. Sayyidina Utsman mengeluarkan sekian banyak ini bukan untuk biar jadi pimpinan tidak biar dia dikenal orang tidak ikhlas karena Allah. Dia tidak menginginkan dipuji, dia tidak ingin jadi orang yang terhormat tidak. Tapi yang dicari adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang dicari adalah kelak di akhirat. Kemuliaan di akhirat kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini walaupun kita tidak bisa meniru 100% seperti Sayyidina Utsman, semangat semangat yang dimiliki oleh Sayyidina Utsman ini mari kita tiru. Kalau kita melihat ada orang yang tidak mampu, cepatlah rizki kita banyak sedikit kita keluarkan untuk peduli ya. jadi ini inilah masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masyarakat yang dibangun oleh generasi yang ditinggal oleh Rasulullah yaitu para sahabat oleh karena itu Rasulullah mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan ya. sesempurna imannya seorang yang beriman adalah sebaik-baik akhlak di antara kalian ya. jadi orang itu betul-betul memiliki iman yang sempurna akan menelorkan akan memunculkan perilaku yang baik perilaku yang bijaksana oleh karena itu kalau kita menginginkan kehidupan kita menjadi kehidupan yang mendapatkan ridho dari Allah menjadi baldatun toyibatun menjadi negara masyarakat yang makmur mendapatkan ridho dari Allah mendapatkan ampunan dari Allah mari kita jalankan syariat yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti kita jangan ragu pasti kalau kita menjalankan syariat Allah syariat Rasulullah pasti akan membawa kemaslahatan. Syariat Islam ini bukan membawa kesengsaraan orang, bukan menyulitkan kehidupan orang, bukan. Membawa kemaslahatan dan melindungi yang mana orang itu terancam akan dianiaya, yang mana orang itu terancam akan disiksa, yang mana orang itu terancam akan dibunuh dengan syariat inilah orang-orang yang semacam ini akan terlindungi. Dengan syariat inilah orang itu akan hidup dengan tenang, dengan sejahtera. Oleh karena itu mudah-mudahan kita sebagai masyarakat yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang majmuk ini mampu menjalankan syariat yang dicontohkan oleh Rasulullah yang dilanjutkan oleh para sahabat Rasulullah keluarga Rasulullah sehingga harapan kita mudah-mudahan kita hidup di dunia ini mendapatkan satu kenikmatan dari Allah dan mudah-mudahan kelak di akhirat sebagaimana janji Allah uiddat lil muttaqin disiapkan dijanjikan bagi orang-orang yang muttaqin yaitu surga Allah Mudah-mudahan kita tercapai mendapatkan tempat yang mulia di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu menjalankan apa yang diperintah oleh Allah dan mampu menghindari menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mudah-mudahan hidup kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala demikian para hadirin yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadikan ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan kita tetap diberi umur yang panjang yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberi hati kita adalah hati yang hidup karena kita mampu menghidup-hidupkan malam yang mulia di bulan Ramadan atau kita mampu menghidup-hidupkan malam terakhir di bulan Ramadan